وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى للذاكرين والذاكرات Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd Ikhwatal Islam saudaraku seiman para pendengar dimanapun anda berada Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa memberikan istiqomah di atas Islam dan sunnah Kepada anda dan seluruh keluarga dan orang-orang terdekat anda pada kesempatan siang hari ini kembali kita akan simak kajian ilmiah dari pembahasan eh, bagaimanakah atau kunci apakah yang bisa kita gunakan untuk bisa memahami hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sebuah risalah atau buku yang disusun oleh Al-Ustaz Abu Yahya Badrul Salam Hafirullah Ta'ala kita akan simak kesempatan di sesi kedua kajian kita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 kita sangat butuh kepada ilmu beliau dan siang hari ini insya Allah eh, saya ingin membahas, membahas tentang yang berhubungan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadis yang merupakan sumber kedua setelah Al-Quran mempunyai kedudukan yang tinggi dia selevel dengan Al-Quran dalam masalah hujjah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala ini utitul Quran wa mitlahu ma'ah." Ketahuilah, aku diberikan Al-Quran dan yang selevel dengan Al-Quran, yaitu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mempelajari Al-Quran tanpa mempelajari hadis Nabi tidak akan bisa kita lurus dalam memahami Al-Quran Karim. Betapa butuhnya Al-Quran kepada hadis. Akan tetapi hadis menjelaskan Al-Quranul Karim. Makanya Al-Imam Ahmad bin Hanbal berkata, Al-hadithu yufasirul Quran, walaisal aqs hadislah yang menafsirkan Al-Quran, tidak sebaliknya. Karena hadis yang menafsirkan Al-Quran, berarti kita sangat butuh kepada kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akal Islam oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pahala yang besar bagi mereka yang mempelajari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam doanya yang masyhur. Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Nadzarallahu ra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafizaha wa addaha kama sami'a farubba hamil fiqhin ghairu faqih wa rubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu." Semoga Allah memberikan nudrah. Apa itu nudrah? yaitu cahaya di wajah. Kepada siapa? Sami'a maqalati kepada orang yang mendengarkan sabdaku. Kepada orang yang mendengarkan sabdaku, apa cuma mendengarkan? Tidak. Fawa'aha lalu ia memahaminya. Tentunya akhi memahami hadis butuh kepada ilmu. Memahami hadis bukan engkau ambil hadis kemudian pahami begitu saja secara letterlek tanpa merujuk daripada kaidah-kaidah yang telah diletakkan oleh para ulama. Fawaaha lalu ia memahaminya. Setelah itu apa? Wahafidhaha ia pun kemudian menghafalnya Dihafalkan. Wa hmm. kama sami'a. Lalu ia sampaikan sebagaimana ia dengar. Makanya Sufyan al berkata, ya, awalul ilmi al-istima' Al-Imam Sufyan al ketika menafsirkan hadis yang eh, menyebutkan tentang faidah daripada hadis ini, awalul ilmi al-istima'. Awal ilmu itu mendengar. Karena Rasulullah mengatakan, semoga Allah memberikan nubroh cahaya di wajah untuk orang yang mendengarkan sabdaku. Awal ilmi al-istima wal insat ya ilmu yang awal ilmu itu adalah mendengar dan memperhatikan. Dahulu di zaman subhanallah ya para ulama mereka duduk di majlis syekh Faka'anna ala ru'usihim at-tuyur. Seakan-akan di kepala mereka itu ada burung yang hinggap. Saking khusyuk dan betul-betul memperhatikan syarah dan penjelasan daripada syekh itu. Fawa'aha. Kemudian kata Al-Imam Sufyan al tsauri yaitu yang kedua adalah al-fahmu, memahami daripada ilmu yang kita dengarkan itu. Kita pahami al wajib sahih dengan wajah dan sisi yang sahih. Berapa banyak hadis yang sahih akan tetapi pemahamannya tidak sahih. Hadis ini kita harus memahami bagaimana hakikat memahami hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Ikhwatul Islam sesungguhnya membela hadis dan bergumul dengan hadis itu adalah merupakan keutamaan yang agung sekali. Al Imam Nawawi rahimahullah ia berkata sebagaimana dibawakan al Imam Jamaluddin Al-Qasimi dalam kitab beliau Qawaidut Tahdits. Berkata Al Imam An-Nawawi rahimahullah Inna min ahamil ulumi tahqiqa ma'rifatil ahaditsin nabawiyah. Sesungguhnya kata beliau, di antara ilmu yang paling urgen, yang paling penting sekali, apa itu? Tahqiqa ma'rifatil ahaditsin nabawiyah. Mengenal, mengetahui, mendalami hadis-hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam. A'ni ma'rifata mutuniha sahihiha wa hasaniha wa dha'ifiha wa baqiyati anwa'iha al-ma'rufat ya yakni kata beliau mengenal matan-matannya ini sahih hasan atau dhaif ini penting ini dulu kita pelajari mengetahui hadis ini sahih atau tidak supaya kita tidak termasuk orang yang berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah SAW bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat tinggalnya di dalam api neraka. Kata Al-Imam An-Nawawi melanjutkan, "Wadalilu dalilu Buktinya anna syar'ana mabniun 'alal kitabil aziz was sunanil Bahwa syariat kita ini kata beliau berdasarkan kepada Al-Qur'an. Berdasarkan berapa? Al-Qur'an was sunanil marwiyat dan sunnah-sunnah yang diriwayatkan. wa ala sunan madaru aktsaril ahkamil fiqhiyah kepada sunnah hadis Nabi itu poros daripada hukum-hukum fikih semua hukum fikih akhi diatur oleh hadis anda salat zakat puasa haji semuanya yang berhubungan dengan masalah fikih dalam kehidupan kita itu semua diatur oleh hadis Nabi sallallahu Alaihi Wasallam makanya tidak ada dalam Al Quran ada nggak dalam Al Quran adab makan ada Hah? Ada nggak dalam Al-Quran ada minum? Ada? Tidak ada. Ada tidak dalam Al-Quran penjelasan kalau sholat itu dimulai dari takbiratul ihram sampai salam? Ada tidak? Tidak ada ya akhi. Makanya orang yang mengingkari sunnah sama saja ia mengingkari Al-Quran. Kita lanjutkan perkataan Al-Imam Nawawi fa inna aktsaral ayatil furu'iyat mujmalat wa bayanuha fis sunanin muhkamat karena kebanyakan ayat-ayat furu ya fikih itu rata-rata global dan penjelasan serta perinciannya itu ada di dalam hadis Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Waqad ittafaqal ulama dan para ulama telah bersepakat ala anna min syartil mujtahid minal qadi wal mufti bahwa syarat seseorang dikatakan mujtahid baik dia qadi atau dia orang yang ingin berfatwa an yakuna aliman bil ahaditsil hukmiyat dia wajib berilmu tentang hadis-hadis hukum wajib ya yeah. fasabata bima dzakarna dengan ini menjadi tetap kata beliau annal istighala bil hadith min ajallil ulumir rajihat bahwa menyibukkan diri dengan hadis itu termasuk ilmu yang paling agung wa afdalu anwa'il khairi wa afidil qurubat bahkan itu adalah keutamaan yang paling tinggi dan paling ditekankan kata Imam An-Nawawi rahimahullah. Wa kaifa la yakunu kadzalik? Bagaimana tidak begitu kata Imam Nawawi? Ya. Wa huwa mustamilun ala bayani hali afdalil makhluqat. Sementara hadis itu menjelaskan tentang ya keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Walaqad kana aktsaru istighalil ulama bil hadithi fil a'saril khaliyat. Dahulu kata Imam Nawawi, para ulama itu lebih banyak sibuk dengan mempelajari hadis. Makanya di zaman dahulu itu ya sebelum munculnya madhab rata-rata di, disibukkan dengan hadis hadis sampai-sampai al Imam Ahmad Sulaiman bin Mihran al Kafili al Kufi yang wafat pada tahun 147 atau 148 Hijriah berkata Alimu sibyanakum al-ahadis Ajarkan anak-anak kalian hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Makanya subhanallah ya akhi Di zaman dahulu itu perhatian mereka terhadap hadis luar biasa Namun ketika muncul madhab Muncul kitab madhab Akhirnya apa yang terjadi? Orang pun disibukkan dengan kitab madhab, muncul fanatik. Sadaqah Rasulullah. Benar apa yang sabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah mengabarkan dalam hadisnya, Inna min ashrafis sa'ah di antara tanda hari kiamat kata Rasul hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan dikeluarkan Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Demikian pula Al-Imam Hakim dalam Mustadrak dari hadis Abdullah bin Amr bin As. Di antara tanda hari kiamat kata Rasulullah apa? An al ashrar. Orang-orang yang buruk itu diangkat. Wa al akhyar. Orang-orang yang saleh dihinakan. Wa yadhharul qawl. Akan muncul pendapat. Wa al ilm wayukhzanal amal dan akan dikunci amal wayukra fil qaumi bil masnah laisa minhum man yunkiruha wala man yughayyiruha dan akan dibacakan pada suatu kaum masnah kata Rasulullah tidak ada yang berani merubah tidak ada yang berani mengkritik lalu ditanya mal masnah apa itu masnah Kata Abdullah bin Amr, kullu maktutiba siwa kitabillah. Setiap yang dijadikan panduan selain kitabullah. Nah, sekarang kita lihat, akhi. Kitab-kitab madhab dijadikan panduan selain kitabullah. Padahal kata Imam Nawawi, para ulama terdahulu ya kesibukan mereka, perhatian mereka mempelajari tentang hadis-hadis Nabi. Sallallahu alaihi wasallam Lihat Al-Imam Syafi'i rahimahullah Berkata kepada Imam Ahmad Ya Ahmad Anta a'lamu minna bil hadis bil akhbar Hai Ahmad Engkau lebih tahu dari saya tentang hadis Fa'idha kana hadisan sahihan Kalau ada hadis yang sahih Fa'akhbiruna Tolong kabarkan kepada kami Hatta adhab ilaih Sampai kami berpendapat dengan hadis itu Masya Allah Makanya akhi Yahya bin Yahya At-Tamimi guru daripada Imam Bukhari berkata ad-difa'u anis sunnah ahabbu ilayya min ad-darbi bis-sayfi fi sabilillah ad-difa'u anis sunnah membela sunnah Nabi lebih aku sukai lebih aku cintai daripada berjihad dengan pedang dan panah Ya Mungkin perkataan ini akan dipahami oleh sebagian orang yang sebab yang semangat jihad di, di zaman ini. Wow, oh, ini perkataan menggembosin orang jihad ini. Iya, dianggap menggembosi. Apa kata Yahya ini gurunya Imam Bukhari? Yahya bin Yahya Tamimi. Beliau berkata membela hadis Nabi lebih saya cintai, lebih saya sukai daripada jihad dengan pedang dan panah. Kemudian dikatakan fakirah lahu. Jadi katakan kepada Al-Imam Yahya bin Yahya, ya orang yang berjihad dengan pedang dan panah bukan dia ya apa apa namanya mengorbankan nyawanya dan lebih capek ternyata membela sunnah itu lebih jauh lebih utama kata Yahya bin Yahya naam bikasir bahkan lebih dari itu makanya akhi membela sunnah itu dibawa dikatakan oleh Al Imam Ibnu Qayyim sebagai jihadul khafah jihadnya orang-orang khusus sedangkan jihad melawan pedang itu jihadul amah jihadnya orang-orang umum artinya orang umum tuh semua bisa jihad dengan pedang dan panah tapi orang belum apa tidak semua orang bisa jihad dengan membela sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akal Islam, azani Allah, bukan berarti jihad dengan padang dan penang nggak boleh. Lah, Allah itu ada tempatnya. Telah dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Yang jelas di sini ya, bahwa meng, ya kita menyibukkan diri dengan hadis, kita mempelajari hadis, menjelaskan kepada manusia tentang yang sahih dan yang gaib itu termasuk jihad. al sad ya, Abdul Hakim bin Amr Abdad tadi telah menyebutkan perkataan Abu Darda siapa yang mengatakan menuntut ilmu bukan jihad fattahim fi aqlihi tuduhlah akal dia ada apa akal Islam azani Allah wa iyakum maka ketahuilah bahwa Orang yang paling tahu tentang hadis Nabi dialah orang yang paling paham tentang Al-Quran. Al-Imam Ad-Darimi rahimahullah meriwayatkan dengan sanatnya juga dikeluarkan oleh Imam Al-Lalikai. Demikian pula Ibnu Battah. Ya. Berkata Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu Ya'tikum qaumun yujadilunakum bi syubuhatil Qur'an nanti akan datang kepada kalian kata Umar suatu kaum yang akan mengajak dialog kalian dengan syubuhatul Quran ayat-ayat mutasyah mutasyabihat yang ngantuk nanti saya tunjuk ya nggak apa-apa ya yang ngantuk dulu saya waktu di majlisnya Syekh Utsaimin ah wah ada yang ngantuk anta tuh Tadi saya ngomong apa katanya? Bingung dia. Tak bisa jawab. berdiri dia berdiri. Suruh berdiri. Ngomong lagi she Ya, mungkin kalau saya praktekkan kayak ke Utsaimin lari kan semua. Apa nih Ustaz? Galak banget. Akhi, azan ya Allah wa iyyakum. Sampai mana tadi? <laughs> Lupa saya. Berkata Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, ya, tunakum kaum tikum kaumun nanti akan datang kepada kalian suatu kaum yujadilunakum akan mengajak dialog kalian dengan ayat-ayat mutasya mutasyabihat bawa dalil-dalil artinya akhi orang yang berbuat bid'ah, orang yang pemikiran menyimpang, mereka juga punya dalil. Mereka juga berhujah dengan ayat-ayat Al-Quran dengan hadis. Apa kata Umar bin Khattab? Fajadiluhum bis sunan. Cidal mereka dengan sunnah. Fa inna ahlas sunan a'raf bi kitabillah. Karena orang yang paling tahu tentang sunnah, dialah yang paling tahu tentang Al-Quran. Iya. Maka dari itu ya akal Islam. Memahami hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perkara yang sangat mulia sekali. Kita berusaha untuk memahami bagaimana tata cara pemahaman yang sahih. Sebelumnya, insya Allah kita akan membahas tentang yaitu bagaimana mengetahui kesahihan suatu hadis. Bagaimana kita tahu ini hadis sahih, ini hadis doif? Ini adalah merupakan fase sebelum kita memahami fikih hadis. Sebab kalau antum memahami hadis, oh hadis ini begini begini, begini pasti ketahui hadis ini palsu, percuma, nggak bisa dijadikan hujah. Kalau antum memahami suatu hadis, sudah berusaha mencari fikih hadisnya, ternyata hadis ini lemah, tidak bisa dijadikan hujah. Maka kita pelajari dulu bagaimana ya memahami hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu mengetahui bahwasannya hadis ini sahih atau doif. Akhi, di zaman dulu ada yang disebut dengan sanad. Tahu sanad? Sanad hadis itu Hah? Siapa yang tahu? Hah? Rantai perawi yang menyampaikan kepada matan. Haddatsana ya Al-Humaidi qala haddatsana Sufyan bin Uyainah qala haddatsana terus begitu sampai qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman sahabat belum dikenal namanya sanad belum. Berkata Muhammad bin Sirin, "Kanu la yas'aluna 'anil isnadi." Dahulu mereka tidak pernah bertanya tentang sanad. Falamma waqa'atil fitnah namun ketika terjadi fitnah, tahu fitnah? Apa yang dimaksud dengan fitnah? Yaitu dibunuhnya Utsman bin Affan dan munculnya firqah-firqah sesat. Qulna, kami pun berkata, Sammu lana rijalakum, sebutkan nama-nama perawi kamu. Fayunzar, maka diperiksa Fa min ahli sunnah kalau ternyata perawi ini dari kalangan ahli sunnah fayuqbal hadithuhu diterima hadisnya. Wa in min ahli bid'ah kalau ternyata dia termasuk ahli bid'ah fala balu hadithuhu maka tidak diterima hadisnya. Mulai Mas di zaman sahabat Mas hidup sanat itu mulai diperiksa Makanya Al-Imam Muslim juga meriwayatkan dengan sanadnya yang sahih bahwa ada seorang tabi'in datang kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Faja'ala yuhadithu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka tabi'in ini membawakan hadis-hadis dari Rasulullah kepada Ibnu Abbas Fajala Ibnu Fajala Ibnu Abbas lam yastami ilai. Ternyata Ibnu Abbas tidak mau mendengarkan, dia aja Maka tabi'in ini berkata kepada Ibnu Abbas, malakah ya Ibnu Abbas, kenapa engkau hai Ibnu Abbas? Aku sampaikan kepada kamu hadis-hadis Nabi tapi engkau tidak mendengar. Kenapa?" Kata Ibnu Abbas, كنا إذا سمعنا أحدا qala qala rasulullah الله a'yununa أعيننا sami'athu adhanuna dahulu memang kalau kami mendengar ada orang berkata qala rasulullah mata kami segera, segera tertuju kepadanya pendengaran kami segera siap untuk mendengarkannya falamma rakiban nasu sa'ba wadzalul akan tetapi ketika manusia telah mengambil dari siapa saja tidak peduli lam na'khud illa ma arafna kami tidak mengambil kecuali yang kami ketahui kesahihannya saja subhanallah di zaman Ibnu Abbas sudah mulai diperiksa bagaimana setelah itu pemeriksaan para ulama terhadap perawi hadis. Karena akhi ya, hadis sahih atau doif itu dilihat kepada perawinya. Makanya dikatakan afatul akbar ruwatuha, penyakit kabar itu pada perawinya. Antum mendengar ya kata si Anu ya begini, kamu dengar dari siapa? Dari si fulan. Dengar lagi dari siapa? Dari si fulan diperiksa orang-orangnya ternyata yang si fulan ini ya hafalannya baik maka seperti ini tidak diterima nah ikhwatul islam azan ya Allah wa iyakum yang mereka lakukan para ulama hadis yang pertama adalah mengenal sejarah rawi, mengenal sejarah rawi. Apa saja yang mereka catat baik-baik yang mereka kenal? Yang pertama namanya sampai tujuh turunan terkadang. Ya, Sufyan bin Uyainah bin bin bin bin bin disebutkan namanya. Siapa dia? Nama bapaknya sama siapa nama kakeknya? Karena akhir terkadang sering kali ya perawi-perawi dinisbatkan kepada kakeknya. Seperti misalnya Ismail bin Ulayyah kalau antum cari di kitab-kitab rijal nggak ketemu, ketemunya Ismail bin Ibrahim bin Ulayyah. Ulayyah itu adalah neneknya. Dinisbatkan kepada nenek. Dicatat sama mereka. Catat baik-baik namanya. Kunyahnya siapa? Kunyah tahu kan, Pak? Kunyah tahu nggak? Nggak tahu. Siapa yang tahu? Kunyah, Pak? Hah? Apa? Panggilan nama. Antum kunyanya apa? Abu apa? Ah, bukan Abu Gosok kan? Nah, jangan, jangan Abu Gosok, Akhi. Akhi, ya kunyah ditulis baik-baik. Sampai ya ada seorang rawi punya beberapa kunyah dicatat baik-baik. Seperti misalnya Al-Waqidi seorang perawi yang matruk punya beberapa kunyah di antaranya Abu Nadar di antaranya Abu Walid di antaranya Abu Sa'id ya Kenapa? Dari situ supaya diketahui siapa yang modalis tadlis syuyuh. Karena ter terkadang si perawi ini gurunya sedikit, tapi supaya pengen disebut gurunya banyak, diberi namalah kepada guru itu bukan yang nama sebenarnya supaya dikira orang kalau ternyata gurunya banyak padahal itu itu juga haddatsana Abu Sa'id wa qala haddatsana Abul Walid haddatsana Abu Nadar itu orang banyak padahal satu orang al-Waqidi wal juga diketahui oleh para ulama penting karena ini sejarah dicatat oleh mereka ya tahun kelahiran dicatat tahun kematian dicatat siapa gurunya dicatat siapa muridnya dicatat dia ya rihlahnya kemana masuknya kemana saja ke Baghdad ke Kufa di mana dicatat baik-baik itu dulu mas mereka setiap kali mau belajar ke guru ditanya dulu dua bulan iya kunna ida jala nuri idza aradna an najlis majlis ahadin ya kami kalau kami ingin duduk di suatu majelis hadis jalasna syahrain kami duduk dulu dua bulan sebelum duduk di majlisnya dia nanyain tentang siapa dia bagaimana kuliahnya bagaimana ininya sampai-sampai orang yang ditanya berkata aturidu antuzawijahu bibnatik apakah kamu ingin menikahkan dia dengan anak-anakmu saking detailnya kalau antum berguru sama ustadz, siapa ustadznya ya namanya ya nggak tahu saya. Terkadang ustadznya kebalik kebalik. Ya, ustadz ustadz Yazid Abdad katanya. Loh kok ustadz Yazid Abdad gimana sih? Ustadz Yazid Jawas gitu loh. Ya. Kalau ulama dulu ya dipahami betul gurunya siapa, namanya bagaimana, dicatat karena di zaman itu adalah zaman periwayatan. Di zaman sekarang ya jarang kita mengenal guru siapa gurunya bagaimana jarang sebuah uh, ikhwatul Islam kisah Sufyan At-Tauri rahimahullah berkata ketika para perawi menggunakan dusta maka kami gunakan sejarah untuk menyingkap kedustaan mereka Ufair bin Ma'dan Al-Kilai berkata Ufair bin Ma'dan Al-Kilai berkata datang kepada kami Umar bin Musa di kota Himis. Datang kepada kami siapa? Siapa Pak? Hah? Lupa kan? Umar bin Musa. Ya. Yeah. Datang kepada kami Umar bin Musa di kota Himis. Lalu kami berkumpul kepadanya di masjid maka ia berkata, "Haddatsana syaikhukum as-salih." telah menyampaikan kepada kami hadis dari syekh kalian yang salih. Ketika ia telah banyak berkata demikian, aku berkata kepadanya, siapakah syekh kami yang salih itu? Tolong sebutkan namanya. Berkata Umar bin Musa, namanya Khalid bin Ma'dan. Ia berkata, aku berkata, tahun berapa kamu bertemu dengan Khalid bin Ma'dan? Dia menjawab, tahun 108 Hijriah. Aku berkata, di mana engkau bertemu? Ia menjawab, di perang Armenia. Aku berkata, bertakwalah engkau hai Syekh. Khalid bin Ma'dan itu meninggal tahun 104. Enteng eh, aku mendengar tahun 108. Khalid bin Ma'dan tuh nggak pernah ikut perang Armenia. Dia itu ikutnya perang melawan Romawi ketahuan bohong ini lihat tapi ya. begitu para ulama hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap perawi hadis dicatat siapa dia ya Abdul Walid atau Yalisi berkata Aku menulis dari Amir bin Amir al Khazaz Suatu hari ia berkata, Haddasana apa bin Abi Rabah. Aku berkata kepadanya, Tahun berapa engkau mendengar dari Atta? Ia jawab, tahun 124. Aku berkata, maaf, Atta meninggal tahun 110. Antara 110 sampai 119. Ini Afi. Ya. Ini yang pertama, ditulis sejarahnya. Ya. Kemudian yang kedua. Ya, yang kedua setelah dicatat sejarahnya si perawi ini siapa namanya ya siapa bagaimana kunyahnya ya siapa gurunya siapa muridnya itu manfaat sekali akhi sebab kalau orang mengaku saya berguru kepada si fulan ternyata nggak pernah ketemu maka orang seperti ini tidak diterima masuknya nanti mudalis atau mursal khafi ya ikhwatul islam yang kedua mereka memeriksa dari perawi ya. Memeriksa riwayat-riwayat dibawa oleh yang dibawa oleh perawi. Memeriksa riwayat-riwayat yang dibawa oleh perawi dan membandingkannya dengan perawi-perawi lain yang lebih siqah. memeriksa riwayat-riwayat yang dibawa oleh seorang perawi dan membandingkannya dengan perawi-perawi lain yang lebih fiqah. Terkadang nggak sih satu hadis itu diriwayatkan dari beberapa jalan. Nah, ketika ada seorang rawi membawakan hadis, maka oleh si ulama ya dibandingkan dengan perawi periwayatan rawi lah, lawin. Ini ada kesamaan atau tidak? Terkadang ada satu lafaz yang tidak ditemukan pada lafaz yang dibawakan oleh perawi-perawi lain. Iya. Bisa terjadi seperti itu. Ya. Yahya bin Ma'in pernah datang kepada Affan untuk mendengar kitab-kitab Hamad bin Salamah. Dengarkan siapa ah? Yahya bin Ma'in. Lalu Affan berkata kepadanya, Apakah engkau tidak pernah mendengar dari seorang pun? Dia menjawab, ya, aku mendengar dari 17 orang dari Hamad bin Salamah. Afan berkata, demi Allah, aku tidak akan sampaikan kepada kamu. Gak mau pelit rupanya Hamad bin Salamah ini. Nah, siapa? Ya, Afan ini. Al akhirnya kemudian Yahya pun pergilah ke Basrah. Pergi dia ke Basrah. Bertemu dengan Musa bin Ismail at-Tabuzaki. Lalu Musa berkata, Apakah engkau tidak pernah mendengar kitab-kitabnya dari seorang pun? Yahya menjawab, aku mendengar dari 17 orang dan engkau yang ke-18. Ia berkata, apa yang kau lakukan dengan banyak jalan seperti itu? Yahya menjawab, sesungguhnya Hamad bin Salamah terkadang salah. Maka aku ingin membedakan antara kesalahan yang dilakukan oleh Hamad dengan kesalahan yang dilakukan oleh muridnya. Masya Allah. Akhi, subhanallah. Ya, makanya dalam mempelajari ilmu hadis penting untuk mencari jalan-jalan. Terkadang satu hadis itu ada beberapa jalan baik mutawa, mutabaat maupun syawahid. Dari situ bisa dinilai hadis itu sahih atau tidak. Yang ketiga, akhi, merujuk buku asli perawi hadis di zaman dulu itu begitu. Jadi kalau ya sering kali ya para ulama hadis itu begini. Jadi di majelis hadis syekh kan apa namanya? Syekh itu mengimlakan hadis. Haddasana Sufyan bin Uyainah misalnya begitu. Nanti mereka mencatat. Karena di zaman dulu tuh para perawi mencatat semua kalau misalnya majlisnya ribuan karena di zaman itu nggak ada speaker tapi ada Bilal kalau dia berkata haddatana fulan nanti di sana berkata haddatana Sufyan bin Huyainah di sana lagi nyambung haddatana Sufyan bin Huyainah nah terkadang ada orang salah dengar ditulisnya lain nah bagaimana siangnya mereka mencatat hadis malamnya mereka ya memukobalah memeriksa catatan mereka benar atau tidak Masya Allah coba ya kita bandingkan ya dengan zaman sekarang kita sekarang Masya Allah nyatetnya rajin Alhamdulillah ada juga yang Masya Allah udah kayak Imam Bukhari nggak mau nyatet dia tangan langsung aja <laughs> ditanya ente apa tadi nggak tahu bang Ya. ya dicatat oleh Imam Bukhari eh, para ulama setelah selesai dari itu ya mereka langsung memukobalah membandingkannya dengan kitab asli habis waktu mereka untuk hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya luar biasa coba antum gitu ya kayak para ulama setelah mendengarkan mencatat di rumah kembali dicatat lagi dengan tulisan yang lebih bagus ya supaya jadi buku yang rapi masya Allah ya supaya ilmu itu mantep gitu loh nangkel di sini ya Memeruku, merujuk buku asli terkadang ada perawi bukunya itu lemah berkata Zakaria bin Yahya al Mulwani, aku melihat Abu Daud As-Sijistani telah memberikan tanda kepada hadis Yakub bin Kasib di punggung kitabnya. Maka kami bertanya mengapa ia melakukan itu? Ia menjawab, itu ya ya ya Yakub bin Kasib ini dikasih tanda sama Imam Abu Daud As-Sijistani. Kami melihat di musnadnya hadis-hadis yang kami ingkari Lalu kami meminta buku aslinya tapi ia menolak. Ternyata eh, beberapa waktu kemudian ia mengeluarkan bukunya. Ternyata kami dapati hadis-hadis tersebut tersebut tampak dirubah dengan bukti tinta yang masih baru yang tadinya hadis-hadis tersebut mursal dijadikannya bersambung sampai Rasulullah ketahuan diperiksa sampai apa namanya tintanya aja diperiksa oh ini tinta baru ini ya ketahuan bayangkan ya subhanallah keempat memeriksa lafaz dalam menyampaikan hadis ini pun diperiksa si fulan menyampaikan hadisnya bagaimana haddatsana atau haddatsani atau an atau qala itu betul-betul diperiksa karena ada manfaatnya dalam hadis kalau sudah an kalau perawinya mudalis tidak tidak diterima Mudalib itu begini mas. Antum berguru sama saya dan mengambil banyak hadis. Tapi ada hadis-hadis yang antum tidak dengar dari saya. Tapi dengarnya dari si fulan. Nah kebetulan si fulan ini doif. Akhirnya antum jatuhkan nama si fulan langsung dari saya. Supaya dikira orang sanatnya ber bersih. Padahal enggak. Nah ini namanya hadis Ya. Hadis. Akhir ya, yang kelima yaitu memeriksa kesikohan perawi-perawi hadis. Sikoh atau tidak? Karena perawi-perawi itu bertingkat-tingkat. Ada yang sikotun sikoh, yang paling tinggi Amirul Mukminin fil hadis, sikotun sikoh, setelahnya sikoh, setelahnya saduk. Ya, setelah itu baru ada yang doif, doifnya ringan, biasanya sering dikatakan sadukun yukti ataupun makbul oleh Al-Hafidh bin Hajar begitu. Kemudian setelahnya lagi doif yang ya biasa, doif yang berat sampai kemudian yang paling berat itu sering disebutnya kadab atau bahkan dajjal. Ya, seperti ada seseorang yang bernama Rotan Rotan Al-Hindi orang India. Dia hidup pada tahun 400 tahun Hijriah dan ngaku-ngaku dia sebagai sahabat Rasulullah. Katanya umur saya 500 tahun. Saya mendengar hadis langsung dari Nabi. Apa kata Al-Imam Az-Zahabi ketika menyebutkan tarjamah Ratan? Dajjal minat dajajilah ini orang tukang dusta ya. ada orang seperti itu karena apalagi ya di zaman ketika Islam sudah tersebar luas orang-orang yang pura-pura masuk Islam tidak ada cara untuk menghancurkan Islam kecuali dengan menyebarkan hadis palsu disebutkan Abdul Karim bin Abil Arja ditangkap ia oleh khalifah di zaman itu Lalu ketika dia hendak disalib dia berkata, aku tidak menyesal karena aku sudah menyebarkan di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin 4000 hadis palsu yang aku halalkan yang haram dan aku haramkan dan yang halal. Ya. Ada lagi pedagang-pedagang yang pengen laris, bikin hadis. Tukang terong bikin hadis, al-badil jan dawaun likulli da' terong obat segala penyakit. Diperiksa oleh para ulama, ternyata tukang terong yang bikin. Berkata Ibnu Qayyim, "Qabbahallahu wadi'a hadzal hadis." Semoga Allah memburukkan pembuat hadis ini. Terong itu kalau dimakan orang panas, tambah panas orang. Ada lagi orang subhanallah ya akhi, ya. Orang soleh yang zuhud ingin orang supaya itu kembali kepada Al-Quran. Ketika mereka melihat banyak disibukkan dengan kitab madhab, gimana supaya kembali kepada Al-Quran. Orangnya soleh, zuhud, tapi bodoh. Akhirnya apa? Dia membuat hadis-hadis palsu tentang keutamaan ayat-ayat dan surat-surat Al-Quran. Seperti Nuh bin Abi Maryam membuat banyak sekali dari keutamaan surat Yasin. Disebutkan di situ diantaranya apa? Bahwa ya, surat Yasin itu jantungnya Al-Quran. Ya, hadis dari periwayatan itu. Ikhwatul Islam azani Allah wa dan motivasi-motivasi lainnya. Para ulama memilah, mulai memilah, ditulis oleh para ulama Datang Ibn Abi Hatim menulis kitab al jar wa Ta'dil. Para ulama berbicara tentang rawi. Mereka menganggap ini bukan gibah, ini kemaslahatan membela hadis. Si fulan bagaimana sikoh atau baif, si fulan bagaimana kedudukannya dibicarakan. Muncul para ulama yang mereka membicarakan tentang perawi-perawi hadis. Siapa? Syu'bah bin Al-Hajjaj, di antaranya Al-Imam Sufyan as tsauri di antaranya Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi, Al-Imam Yahya bin Sa'id Al-Qattan, di antara juga siapa? Al-Imam ya Ali bin Al-Madini, Al-Imam Amr yang disebut ah, ya Am, yaitu Al-Fallas. Al-Imam demikian pula ya akhi Ahmad bin Hambal, Abu Zur'ah, Abu Hatim dan yang lainnya. Di antaranya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membicarakan perawi-perawi hadis dari situ ketahuan si fulan ini tiqah doif atau tidak. Alhamdulillah usaha para ulama yang luar biasa dalam membela hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Indonesia ini terkadang kita lihat tidak terasa. Kenapa? Karena banyaknya hadis-hadis palsu yang tersebar di tengah kaum muslimin. Allah musta'an. Ya. Akhi azan Allah wa iyyakum. Dikenalah kemudian ilmu jarah wa ta'dil. Al-jarh dan ta'dil. Jarah itu membicarakan perawi tentang kelemahannya dia. Ta'dil yaitu memu memuji perawi, apakah dia seorang perawi yang thiqah, ya yang derajatnya sahih atau saduk yang derajatnya hasan. Yang kemudian dikumpulkan hadis jalan-jalan hadis kemudian dari situ mereka mengetahui mana yang sahih dan mana yang dhaif nah ini tentunya akhi ini butuh kepada kepiawaian makanya Syu'bah bin Al-Hajjaj berkata apa man talabal haditha aslah siapa yang mencari ilmu hadis dia akan bangkrut Siapa yang yang ingin jadi jadi ahli hadis dia akan bangkrut. Kok begitu? Iyalah. Sekarang akhi, untuk mencari jalan hadis saja antum harus punya banyak buku hadis. Antum kira enak ya ambil hadis dalam Sunan Abu Daud, oh ketemu sanatnya diperiksa satu sanat, oh langsung dihukumi, nggak begitu hadis ini dicari jalan lain ada tidak mutabatnya, ada enggak syawahidnya untuk bisa mengetahui itu tahu mutabat atau syawahid antum harus beli buku-buku hadis ya kalau antum pergi ke kota Madinah maktabah di perpustakaan itu yang paling besar maktabah itu maktabah ulumul hadis buku-buku hadis antum harus beli buku satu kontainer <laughs> iya untuk mencari jalan-jalan hadis itu masya Allah yang kedua butuh kesabaran sabar terkadang cari hadis dalam satu buku nggak ketemu temu mana kalau nggak sabar berah nggak ketemu ah enggak sampai Syekh Albani rahimahullah saking sabarnya maka disinilah beliau ke aku mencari suatu hadis dalam sebuah buku ya lembar demi lembar aku periksa tak terasa sudah 10.000 lembar Cari hadis kata Syekh Albani saking asiknya dicari satu ya satu per ini ya tak terasa sudah sepuluh ribu halaman apalagi di zaman Syekh Albani waktu itu buku itu ya akhi kalau zaman sekarang enak akhi antum tinggal beli maktabah wakfiyah ya masukin fiil klik burr, keluar semua enak di zaman Syekh Albani dulu mana ada buku-bukunya aja belum dikasih daftar isi coba kalau ada daftar isi kan masih penting ya kan antum lihat daftar isinya segini nah, nah kalau nggak ada daftar isi nanti gimana kebet-kebet aja sendiri Makanya subhanallah ya. Kita ini berterima kasih pada para ahli hadis Allah. Mereka itu subhanallah ya. Juhuduhum jebara. Ya, kesungguhan mereka luar biasa. Makanya kata para ulama hadis, tidak ada orang yang betul-betul menyibukkan diri dengan ilmu hadis illal fuhul kecuali pejantannya dari kalangan para ulama yang betul-betul kokoh dan kuat dan semangat dalam menuntut ilmu ya subhanallah ayol ikhwah setelah kita mengetahui hadis ini sahih, hadis doif, baru kita masuk kepada fikih hadis. Dan ini sangat penting sekali. Ya. Akhi azan ya Allah wa iyyakum. Bagaimana kita memahami hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama, ya, kita berusaha untuk mengumpulkan hadis-hadis yang serupa dalam satu bab. Misalnya hadis tentang takbiratul ihram, kita cari-cari dulu, kita masukkan lafaz-lafaznya supaya saling menjelaskan satu sama lainnya. Sehingga pada waktu itu kita tidak menolak sebagian hadis dan mengambil sebagian hadis. Karena akhi kebiasaan ahlul bidah mereka mengambil sebagian hadis dan menolak sebagian hadis. Ya, contohnya orang yang suka misalnya itikaf itikaf ke masjid bawa bawa kompor misalnya ya, itu pakai dalil tentang keutamaan zuhud, tentang keutamaan dakwah. Tapi tidak pernah mem mereka membawakan tentang wajibnya mendidik keluarga dan memberikan nafkah. Mereka kira kalau kita ini sibuk dengan ya ngurusin suami apa istri dan anak itu katanya sudah condong kepada ke, ke, kepada dunia, sudah cinta dunia katanya. Ditinggalkannya hadis kafa bil mar'i ya, itman an yudaiya an yudaiya man yaqut. Cukup bagi seseorang dosa yang menyia-nyiakan keluarganya. Bahkan di antara mereka ada yang bolos, tinggalin tuh kantor. Ya, Buat apa? Buat pergi ke masjid-masjid tiga hari, tujuh hari, atau empat puluh hari. Padahal bekerja di kantor itu amanah. Dikemanakan hadis-hadis tentang wajibnya menjaga amanah? Ya. Di lain pihak lagi juga ada ya orang-orang yang membawakan ayat-ayat atau hadis untuk mengkafirkan setiap orang yang berhukum dan hukum selain Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Pokoknya semua yang berhukum dengan hukum Allah kafir. Tidak terkecuali tanpa melihat dalil-dalil yang lainnya. Di antaranya hadis ya. Mereka tinggalkan hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antaranya ya Rasulullah sabda katan kudul ural islami urwah urwah tali Islam ini akan terlepas seutas demi seutas. Kullaman qadatil urwah tashabbatan nasu billati taliha. Setiap kali terlepas satu ikatan, orang-orang akan berusaha untuk ya, melepaskan ikatan yang lain. Awwaluhal hukmu wa akhiruhas salah. Yang pertama kali lepas dari Islam itu hukum dan yang terakhir itu sholat yang pertama kali lepas dari Islam itu akhi sistem pemerintahan pertama kali berubah di zaman siapa Hah? sistem pemerintahan yang tadinya khilafah alamin haji nubuah kemudian jadi kerajaan terjadi pada zaman siapa Yazid bin Muawiyah yang kemudian menjadi ya khilafah Banu Umar Umayyah yang kemudian digantikan setelah itu Banu Abbas Abbasiyah. Ya. Ikhwatul Islam azani Allah. Bukan berarti kita setuju dengan berhukum-hukum selain Allah. Tidak Allah Yang kita ingkari itu mudah mengkafirkan. Ini bukan manhaj yang kawin. Ikhwatul Islam azani Allah wa Nah, ya. ini diantaranya kita kumpulkan hadis-hadis, lafaz-lafaz hadis dan hadis-hadis yang berbicara tentang masalah ini. Orang Khawarij di zaman dahulu ketika mengkafirkan pelaku dosa besar hanya membawa hadis-hadis yang seakan-akan itu kafir. Contoh, mereka bawakan hadis la yazni zani hina yazni wa mu'min. Tidaklah seorang yang berzina ketika dia berzina disebut mukmin. Berarti kalau tidak disebut mukmin dia kah? kafir. Oh, berarti orang yang berzina itu kafir. Dia tinggalkan hadis Abu Dzar Rasul bersabda, ya siapa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga kata Abu Dzar wa in zana wa in sarak walaupun dia berzina dan mencuri hai Rasulullah na'am wa in zana wa in sarak walaupun dia berzina, berzina dan mencuri ditinggalkan itu Murji'ah kebalikannya dia ambil hadis Abu Dar yang mengatakan bahwa dia imannya sempurna walaupun berbuat zina ditinggalkan hadis-hadis yang mencela dan menyebutkan bahwa orang yang berbuat zina itu berkurang keimanannya. Sebaik-baik jalan adalah jalan ahlu sunnah wal jamaah. Mereka mengkompromikan hadis. Mereka membawakan hadis yang tentang orang yang berzina tidaklah berzina dalam keadaan mukmin, artinya yang hilang adalah kesempurnaan imannya. Namun belum di tidak keluar dari Islam. Dia bawakan hadis Abu Dar Ya. Untuk apa? Bahwasannya ini menunjukkan pelaku dosa besar tidak kafir. Ini menunjukkan bahwa pelaku dosa besar tidak ya, mukhallad tidak kekal dalam api neraka. Berpadu memadukan hadis Akhir di antara cara memahami hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yaitu dengan cara mengumpulkan lafaz-lafaz hadis ini penting, akhi. Ya. Mengumpulkan lafaz-lafaz hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Terkadang ada orang berdalil dengan satu lafaz dan dia tinggalkan lafaz lain. Contoh, orang sufi yang berzikir kepada Allah dengan Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Kan terkadang di masyarakat kita sering kan kalau mentalgikan gitu orang yang mau mati sekarat itu ditalkinkan gimana Allah Allah dalilnya apa ada dalilnya la taqumus hatta la yuqal fil ardi la Allah Allah tidak akan tegak hari kiamat sampai tidak lagi diucapkan Allah Allah tuh kan boleh pikir dengan Allah Allah maka kita katakan mas ambil lafad lainnya juga menafsirkan. Rasul bersabda dalam riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang jagid kata Ibnu Hajar, la taqumus sa'ah tidak akan tegak hari kiamat hatta la yuqal fil ardi la ilaha illallah. Tidak akan tegak hari kiamat sampai tidak diucapkan lagi la ilaha illallah. Makanya Syekhul Islam Taimiyah berkata, Adapun berzikir dengan nama Allah Allah saja atau Ar-Rahman Ar-Rahman saja atau Ar-Rahim Ar-Rahim saja ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah tidak pula para sahabat tidak pula para tabi'in bahkan itu termasuk bid'ah ya ini subhanallah di antaranya ayol ikhwa azani Allah untuk memahami suatu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya karena Ya, kita harus berusaha untuk memahami dan pemahaman yang sahih itu mengetahui sebab terjadinya hadis. Sebab terjadinya hadis ini gimana? Itu penting. Contoh, orang yang mengatakan bahwa bid'ah itu ada dua, bid'ah hasanah dan bid'ah dolalah. Mereka berdalil, punya dalil. Apa di antara dalilnya? Hadis. Man sanna fil islami sunnatan hasanah Waman sanna fil islami sunatan siapa yang membuat tata cara yang baik dalam Islam maka dia dapat pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya Siapa yang membuat tata cara yang buruk dalam Islam maka dia dapat pahalanya dan dapat pahala eh, dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya. Oh, itu berarti siapa yang membuat tata cara yang baik. Oh, berarti di situ ada bid'ah yang asana. Iya. Yeah maka kita jawab coba kita lihat sebab terjadinya hadis ini kita lihat dalam Sahih Muslim disebutkan bahwasannya ada beberapa orang dari Banu Mudor datang ke kota Madinah dalam keadaan keadaannya membuat memilukan hati lah ya sudah keadaannya kelihatan mereka sangat butuh sekali melihat itu wajah Rasulullah berubah kasihan iba kepada mereka setelah selesai sholat ya Rasulullah SAW pun berdiri di mimbar dan berkata tasaddaqa rajulun bidinarihi tasaddaqa rajulun bidirhamihi hendaklah seseorang bersodakoh dengan dinarnya hendaklah seseorang bersodakoh dengan dirhamnya maka ada seorang laki-laki dari Amsor membawa satu kantung dirham hampir-hampir tangannya tidak bisa membawa bahkan tidak bisa diletakkannya di hadapan Rasulullah melihat itu para sahabat langsung kembali ke rumah masing-masing membawa ada yang bawa baju ada yang bawa ya, dinar dan yang lain sampai ada dua tumpukan harta fatahallala wajhu Rasulillah maka menjadi cerahlah wajah Rasulullah maka Rasul bersabda, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanah." Berarti ini hubungannya dengan apa? Sedekah. Sedangkan sedekah bid'ah enggak, Mas? Baru ada tidak? Tidak ada. Nah ini ikhwatul Islam azani Allah wa yakum. Dan ingat, orang yang ingin memahami hadis harus dia paham bahasa Arab. Imam Asy-Syafi'i beliau orang yang paling syadid dalam masalah bahasa Arab. Sampai beliau mengatakan belajar bahasa Arab itu hukumnya fardu ain. Ini mazhabnya Imam Syafi'i. Tapi jumhur mengatakan fardu kifayah. Khusus bagi mereka yang ingin memperdalam ya ilmu-ilmu Islam dan ingin menjadi dai wajib belajar bahasa Arab fardu ain buat dia. Makanya aneh kalau ada dai nggak bisa bahasa Arab. Saya katakan aneh. Iya. Karena kenapa, sih? Karena orang yang jadi ustadz itu berarti dia sudah apa? Memposisikan diri menyampaikan tentang syari syariat. Berarti dia kewajiban dia mempelajari tentang ilmu-ilmu tentang syariat. Bagaimana dia akan bisa kalau dia tidak paham bahasa Arab? Makanya, ya subhanallah, ajaib di zaman kita ini. Orang nggak bisa bahasa Arab ikut terjun dakwah, Iya, ini Hasan jangan jangan terjun dakwah dulu deh kalau nggak bisa bahasa Arab. Maksudnya dakwah di sini ceramah kemana-mana gitu ya. Kalau dakwah kalau cuma sebatas ngasih buku ke orang-orang, ngasih CD, menjelaskan sedikit yang kita ketahui nggak jadi masalah ini udah ceramah masalah sini bahasa Arabnya nggak bisa ya tuh melihat dai-dai yang ada di televisi rata-rata apa bisa bahasa Arab ya Allah musta'an al sebuah contoh ya kalau tidak paham kepada bahasa Arab contoh Rasulullah bersabda idza sami'tumul muadzin ya kalau kalian mendengar adan, Fakulu mislama Yakul ucapkanlah seperti apa yang ia ucapkan. Summa salu alayya. Kemudian berselawatlah kepadaku. Ini perintah buat siapa? Kalau kita perhatikan bentuk daripada bahasa Arab, ya, idza tumul muazin kalau kalian dengar muazin berarti untuk para pendengar. Berarti ini khusus buat para pendengar. Makanya kata Syekh Ali, membaca salawat itu khusus untuk pendengar, bukan untuk muad muadzin ini enggak muadzin habis adzan salawatan. Gimana? Ya. Oh, itu enggak orang ya, melarang orang selawatan, siapa yang ngelarang? Kita enggak ngelarang, yang kita larang itu ya buat mereka yang bikin-bikin tempat sendiri gitu loh. Salawat bagus dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya makanya dong pahami bahasa Arab contohnya lagi sebagian kalau kita lihat di Indonesia murid itu kalau ada guru lewat berdiri berdalil dengan hadis bahwa Rasulullah SAW ketika saat bin Mu'ad datang berkata kumu ila sayyidikum berdirilah kepada sayyid kalian difahami dari hadis itu kita itu harus berdiri kalau lewat syekh guru. Padahal Pak, kumu ila dengan dalam bahasa Arab beda antara kumu ila dengan kumu li. Kumu ila itu sebatas berdiri untuk membantu dia waktu itu Sa'ad bin Mu'ad sedang terluka. Dan ya, syair apa Rasulullah menyuruh para sahabat untuk berdiri menurunkan Adapun kalau berdiri menghormati dalam bahasa Arab itu kumu li bukan komo ila jadi berbeda antara komu ila dengan kumuli nah kalau kita tidak paham bahasa Arab yang penting ialah iya Di itu akhirnya jatuh kita kepada kesalahan-kesalahan yang fatal karena ketidakpahaman dalam bahasa Arab. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Ya. Di antara contoh, eh, di antara perkara yang harus kita kuasai untuk mempelajari hadis Nabi yaitu belajar usul fikih. Makanya Mas, mungkin yang dikatakan Ustadz Abu Qatadah kemarin bagus sekali. Antum itu nuntut ilmu jangan sebatas tablik akbar sini, tablik akbar sono, ya tapi juga harus antum ada kajian rutin untuk memperdalam ilmu agama. Itu yang penting. Dari dulu-dulu, dari dulu kok kelas 1 SD terus kan gimana coba? Naik gitu loh kelas 2, kelas 3, kelas 4 ya udah 10 tahun ngaji nggak ada pendapat tambahan ilmu kan lucu coba antum pelajari antum sungguh-sungguh belajar bahasa Arabnya belajar kaidah usulnya dari situ antum paham orang yang tidak paham usul fikih bagaimana dia akan paham hadis Nabi contoh saja tidak bisa membedakan antara maslahat mursalah dengan bid'ah. Dalam ilmu usul fikih itu dibedakan. Memang akhi, maslahat mursalah itu sama-sama sama dengan bid'ah, sama-sama tidak ada dalil, tidak ada nasnya. Tapi ada perbedaan. Di mana maslahat mursalah itu diadakan dalam rangka menjaga pokok-pokok agama kalau ditinggalkan bisa menimbulkan mudorot. Contohnya apa? Contohnya ya mengumpulkan Al-Qur'an. Orang-orang yang mengatakan adanya bid'ah hasanah di antara dalilnya apa? Ini. Buktinya pengumpulan Al-Qur'an tidak ada di zaman Rasulullah, baru ada di zaman Abu Bakar. Buktinya penghorokatan Al-Qur'an belum ada di zaman ya para sahabat baru ya dibikin oleh Hajjaj ya bin Yusuf itu menunjukkan ada bid'ah sana Masya Allah ya itu bukan bid'ah karena itu adalah muslah maslahat mursalah bayangkan akhi kalau Al-Quran tidak dikumpulkan hah? kes jadinya coba antum mau baca Quran gimana bayangkan akhi kalau Al-Quran gak dikasih harokat antum bingung ya yang gondrong aja nggak bisa yang gondol apalagi kan gitu pusing titik-titik harokat itu baru diberikan oleh Hajat bin Yusuf baru diberikan coba zaman dulu nggak ada titik nggak ada nggak ada titik ini nun apa ta apa ya ini apa bingung ini ya akhi subhanallah masalahnya besar tidak bukan bid'ah itu. Dalam ilmu usul fikih disebutnya maslahat mur mursalah. Adapun bid'ah tidak menjaga pokok agama. Kalaupun ditinggalkan pun tidak mudarat. Beda dengan maslahat mursalah. Maslahat mursalah itu menjaga pokok agama dan kalau ditinggalkan mudarat. Kalau bid'ah tidak menjaga pokok agama, tidak juga ya apa namanya? ya men, apa tidak juga menimbulkan mudor kalau kita tinggalkan. Contoh perayaan. Kalau kita tidak merayakan tahun baru, menjaga pokok agama enggak? Pokok agama apa yang dijaga? Kalau kita tidak ya tidak merayakan mudorot tidak? Enggak ada mudorot wala syai. Bahkan ya akhi bid'ah itu merusak agama. Bid'ah itu memasukkan dari bukan dari agama kepada agama Allah musta'an walaitik. Nah ini akibat terkadang karena kita tidak paham usul usul fikih. Kita harus paham akhi. Ya, ada orang berdalil ya, dengan perbuatan Ibnu Abbas. Wah Ibnu Abbas pernah sholat di belakang Rasulullah sholat tahajud. Dijadikan kaidah umum bolehnya sholat, ber, sholat tahajud berjamaah. Secara usul fikih yang gak nyambung. Kenapa? Karena ini waqi'atu ain disebut kaidah ini waqi'atu ain, hikayat perbuatan la umumalaha. Makanya Ibnu Abbas setelah Rasulullah setelah kejadian itu ikut lagi sama Rasulullah tidak? Enggak. Setelah Rasulullah meninggal apa Ibnu Abbas mengundang undang ayo kita salat tahajud berjamaah. Tidak ada ya akhi azani Allah wa iyyakum. Nah itu kita pahami coba ya. Sehingga dengan bahasa Arab, dengan kita memahami usul fikih tahu ini dalil yang umum, apa ini dalil yang khusus. Ini mana yang mutlak, mana yang muqayyad, tahu insyaallah. Akhi, azani Allah wa iyyakum. Ini ya, bagaimana kita kemudian akhi, suatu dalil harus kita melihat praktik para sahabat. Wajib. Berkata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, setiap dalil syariat tidak lepas dari tiga keadaan dibandingkan dengan perbuatan para sahabat. Yang pertama, dalil tersebut diamalkan oleh para sahabat secara rutin atau mayoritas keadaan. Yang pertama apa Pak? Hah? Udah lima watt Pak ya? Lampunya udah lima watt Pak. Yang pertama apa tadi? Oh Masya Allah punya panca intra ke enam bapaknya ya, Tadi begini-gini aja Bapak dengerin juga Masya Allah Dalil yang diamalkan oleh para sahabat secara ya rutin atau keseringan waktu maka ini lasak tidak ada problem kita mengamalkannya dan inilah kebanyakan dalil seperti sholat lima waktu puasa haji umroh ada lagi dalil yang dilakukan oleh para sahabat jarang atau pada waktu tertentu. Maka kata Al-Imam Asyafibi untuk mengamalkannya kita butuh mengetahui situasi dan kondisi sahabat itu. Seperti contohnya tadi Ibnu Abbas ikut sholat tahajud berjamaah. Itu sekali-kali, sekali itu. Setelah itu tidak lagi. Kita harus tahu kenapa Ibnu Abbas sholat di belakang Rasulullah. Alasannya karena Ibnu Abbas ingin mempelajari bagaimana sholat tahajud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga yang ketiga kata Imam Ash-Shatibi, dalil yang tidak ada satupun sahabat yang mengamalkannya, maka ini bisa jadi bid'ah. Contoh, ya. Rasulullah SAW bersabda, salat berjamaah lebih baik daripada salat sendirian. Berapa? 27 kali lipat. Sekarang kalau misalnya ada tujuh orang masuk masjid lalu berkata, Mas, kalau gimana kalau sholat tahiyat masjidnya berjamaah yuk? Loh, kenapa? Rasul bersabda sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian 27 kali lipat. Itu sholat berjamaah. Hadis ini umum. Jadi kita udahlah kita sholat ya sholat rawatib juga berjamaah Khaif. Apa betul? Apa bisa dipahami begitu? Kita lihat bagaimana para sahabat. Apa ada para sahabat kalau sholat sunnah ruas apa tahiyat masjid berjamaah? Tidak ada. Hadis ah, ini penting, akhi. Setiap dalil untuk mengetahui bagaimana pengamalan para sahabat Rasulullah. Ya sehingga pada waktu itu kita tidak sesat dan menyesatkan manusia. Ikhwatul Islam ma'azani Allah wa iyyakum. Nah ini ayol ikhwa dan harus kita pahami akhi bahwasannya kita wajib memahami dalil itu sesuai dengan lafaz yang sifatnya lahiriah zahir. Saya berikan contoh kepada antum. Kalau saya ngomong gini ya, saya mengambil gelas dengan tangan saya yang antum pahami tangan apa? Yang antum pahami tangan apa? Ya tangan, ya kan? Antum tidak boleh pahami, oh maksudnya ustadz itu nikmat. Boleh nggak? Nggak boleh. Contoh, kemarin saya melihat singa. Yang antum pahami dari singa apa? Binatang buas. Nggak boleh antum pahami lah. Dulu gini, oh maksudnya ustadz itu orang pemberani boleh nggak seperti itu? Atau misalnya si bapak nyuruh sama si anak, enak eh, beliin kambing sih. Tahu-tahu si anak bawa ayam 10 Maksudnya bapak adalah hewan sembelihan. Paham nggak? Ditafsirin sendiri gitu loh. Iya. Padahal yang namanya kambing kalau kita pahami secara lahir ya, ya ya embe ya seperti itu nah demikian pula kita memahami dalil harus dibawa kepada lahiriah dulu tidak boleh kita palingkan kepada makna lain kecuali dengan bukti atau dalil atau ada korina contoh aku melihat singa menunggang kuda oh mana mungkin singa <laughs> menunggang kuda pasti maknanya adalah seorang laki-laki yang pemberani. Kenapa? Karena ada korina di situ. Ada korina ya nah ini ikhwatul Islam demikian pula dalil misalnya tahajatil Jannah tuan nar surga dan neraka berdialog kita imani bahwa surga dan neraka dialog gimana caranya Allah alam jangan dulu kita tafsirkan macam-macam tidak pahami dulu secara lahiriah sampai ada dalil lain yang memalingkan seperti misalnya ya ketika surga dan neraka berdialog berkata surga ya aku dimasuki orang-orang yang miskin berapa neraka ya yang masuk kepadaku orang-orang yang sombong lalu kemudian Allah pun memasukkan kakinya ke, ke dalam api neraka lalu kemudian neraka berkata cukup cukup kata-kata Allah memasukkan kakinya ke neraka wajib kita imani bahwa Allah punya kaki secara lahiriahnya begitu tidak boleh kita tafsirkan yang lain Paham tidak? Tapi jangan dipikir-pikir. Kaki Allah kayak gimana ya kaki. Ente nggak bakalan bisa ente. Ya. Mikirin kakinya jin aja nggak bisa. Coba ente pikirin kakinya jin. Sampai botak ente nggak bisa. Akhi azani Allah wa iyyakum. Kemudian akhi yang membantu kita untuk fakih mengetahui ilat suatu perintah atau larangan. Apa sih ilat? Ilat itu waspun dohirun mundobit. Sifat yang tampak dan tetap. Contoh, ilat lar, dilarangnya arak apa? Karena memah memabukan. Maka setiap yang memabukan kita samakan dengan arak. Ya. Setiap yang memabukan sama dengan arak narkoba, apalagi ganja. Kenapa? Karena ilatnya sama, yaitu karena dia mema memabukan. Nah, dengan memahami ilat, paham kita enak mudah. Contoh misalnya, nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an bayil khamri wal maitati wal khinziri wal asnam. Rasulullah SAW melarang menjual arak, bangke, babi, dan apa? Dan patung. Rasulullah melarang empat ini. Arak, apa arak ilatnya? Karena memabukkan. Maka dikiaskan kepada arak setiap yang memabukkan. Bangkai, apa ilatnya? Sebagian ulama mengatakan ilat bangkai karena tidak ada manfaatnya maka setiap barang yang tidak ada manfaatnya haram diperjualbelikan. Sebagian ulama mengatakan bangkai ilatnya najis, maka setiap yang najis haram diperjualbelikan. Khinzir, apa itu? Babi. Ya B2. Kenapa diharamkan diperjualbelikan? Karena ia binatang yang diharamkan, najis. Maka dikiaskan kepada babi sama yang seperti babi anjing karena jelas juga ada larangan patung oh patung itu karena alat berbuat maksiat maka setiap alat berbuat maksiat haram diperjualbelikan ya alat musik gambar-gambaran alat apa buat judi dan yang lainnya itu semua diharamkan nah dengan cara mengetahui ilat ini kita paham Cuma akhi, Al-Imam Syatibi rahimahullah mengingatkan kepada kita. Ya. Bahwa ada empat sebab seseorang itu jatuh kepada bid'ah. Dalam kitab al muafakat Kata beliau, nggak ada di buku. Ya, yang pertama mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat. Famanit taba'al mutasyabihat kata beliau. Yang kedua, yang pertama apa? Mengikuti ayat-ayat mutasyabihat. Apa sih ayat mutasyabihat itu, Mas? Hah? Ayat yang samar seakan-akan mendukung keba kebatilan ya banyak contohnya ayat maupun hadis yang seakan-akan misalnya faida sa'alaka ibadi di Anifa ini korib apabila hamba hambaku bertanya tentang aku katakanlah aku dekat ayat ini seakan-akan mengatakan Allah tidak berada di atas aras tapi Allah ada di mana-mana dekat ini ayat samar maksudnya apa harus ditafsirkan dengan ayat-ayat yang lainnya atau misalnya wahwa ma'akum aina kuntum dan dia bersama kamu dengan di mana kamu di mana saja kamu berada. Oh berarti Allah bersama kita di mana saja kita berada, berarti Allah berada di mana-mana. Nah, ini disebut dengan ayat bihat. Artinya ayat ini seakan-akan membela pemahaman yang bakil Ya, ataupun hadis-hadis. Yang kedua, waharrafal manatas merubah-rubah ilat. Merubah-rubah ilat. Oh maksud hadis ini ilatnya ini. Contoh, ya. Dahulu ketika Rasulullah ya, sampai ke kota Madinah, didapati orang-orang sedang orang Yahudi sedang berpuasa Asyu, Asyura. Lalu Rasulullah bertanya kepada mereka, hari apa ini? Dijawab oleh mereka, Oh ini hari diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Maka Rasulullah bersabda, Ana ahaku bi Musa. Aku lebih berhak kepada Nabi Musa dari kalian. Maka Rasulullah menyuruh kaum muslimin untuk puasa. Lalu apa yang terjadi? Dijadikan dalil. Ya. Rasulullah menyuruh puasa ilatnya untuk merayakan selamatnya Nabi Musa. Ya selamatnya Nabi Musa aja dirayakan sama Rasulullah. Masa sih kelahiran Rasulullah nggak dirayakin? Itu jelas lebih besar. Ini namanya merubah-rubah manap? Bikin ilat sendiri. Contoh lain, zakat pertanian yang namanya petani itu kan profesi. Oh berarti setiap profesi itu wajib zakat, jadi zakat profesi. Kalau petani itu ya wajib zakatnya setiap panen. Oh berarti yang profesi itu setiap gajian karena gajian itu kayak panen gitu. Akhirnya apa diberlakukan setiap panen 2,5 persen nggak nyambung lagi. 2,5 persen tuh untuk emas dan perak. Sementara pertanian itu 5 persen atau 10 persen. Kan aneh, kiasnya ke pertanian dikasihnya 2,5 persen. Ini jaka sembung gak buah golok namanya. Ya nggak nyambung blok. Gimana? Sekarang NT punya per, per, per, apa lahan pertanian dibagi ada yang di, dihujani dengan air, ada yang dihujani dengan di, di, lah, gaji dihujani pakai apa? Ini bikin-bikin sendiri. Bikin namanya ilat manat sendiri. Ya. Yang ketiga, afi, yaitu memahami, menafsirkan hadis atau ayat tidak sesuai dengan pemahaman salaf, para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in. Menafsirkan ayat atau hadis tidak sesuai dengan apa yang difahami oleh para sahabat Rasulullah. Tidak ada satupun sahabat yang memahami seperti itu. Man salla sallallahu alaihi bi ashra. Siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya sepuluh kali. Ditafsirkan, ini menunjukkan bolehnya kita bersalawat ya, mem dan membuat lafaz salawat sendiri. Sampai di antara mereka ada yang berkata, salawat itu ada 12 ribu lafad katanya. 12 ribu lafad. Bayangkan. Iya. Ini namanya menafsirkan hadis atau ayat tidak sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat. Para, para sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, qad arafna salam alaik kami sudah mengetahui tata cara mengucapkan salam kepada engkau ya Rasulullah. Fakaifa nusalli Alaih Lalu bagaimana cara bersalawat? Padahal para sahabat bahasa Arabnya sefasih-fasihnya bahasa. Mereka mampu menguntai kalimat yang indah untuk membuat salawat. Tapi mereka bertanya kepada Rasulullah bagaimana cara bersalawat? Tidak ada para sahabat bikin apa yang disebut dengan salat badriyah atau naria atau apa. Tidak ada itu semua dibikin orang-orang belakangan Ya. ya. Ikhwatul Islam azani Allah. Yang ke kemana? Yang keempat ya. Yaitu menolak atau eh, menolak hadis-hadis yang sahih dan mengamalkan hadis-hadis yang tidak sahih. Maka siapa yang melakukan empat ini biasanya jatuh kepada di antara salah satu dari empat ini. Hati-hati mas, di zaman sekarang banyak orang bawa dalil, tapi penempatannya tidak tepat. Maka kita harus lihat bagaimana para salafus saleh ya menafsirkan, bagaimana para sahabat, para tabiin, para tabiut tabiin. Lebih-lebih kita hidup di zaman yang penuh dengan per perpecahan dan perselisihan. Semua yadda'i, semuanya mengaku di atas manhaj salaf semua mengaku ahlu sunnati wal jamaah. Tidak setiap orang yang bawa dalil kita kita benarkan pemahamannya. Kita harus periksa dulu koreksi dan ini butuh kepada juhud kesungguhan kita mencari kebenaran. Sahih. Orang Islam liberal bawa dalil, bawa dalil. Orang-orang yang mengkafirkan di luar kelompoknya kalau tidak bayat kepada kelompok saya ente kafir wadalil wadalil katanya man mata wali fi unuki bayi mata mitatan jahiliyah siapa yang mati dalam keadaan tidak berbaiat maka matinya bangkai jahiliyah tanpa melihat bagaimana praktek para sahabat dan apa yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya akal Islam ini saja yang bisa sampaikan yang jelas ya bahwasanya mempelajari hadis itu agung antum harus semangat mempelajari hadis Nabi wallahi ya akhi kitab-kitab madhab itu kita pelajari sebagai wasilah untuk memahami Al-Quran dan hadis. Kita memahami hadis tidak lepas dari penjelasan para ulama. Makanya rujuk kepada pendapat para ulama dalam kitab-kitab itu sangat penting sekali. Coba antum merujuk bagaimana pendapat Ibnu Hajar, bagaimana pendapat para ulama dan yang lainnya sehingga pada waktu itu pemahaman Anda lurus dan Anda pun tidak salah di dalam memahami suatu hadis Nabi SAW. alaihi wasallam. Allahu karena sering kali subhanallah ya sampai kepada saya buku-buku sampai di rumah saya tuh banyak bahkan buku-buku apa menghujat salah menghujat salafiyah sampai ada buku judulnya SMS SMS apa gitu kontradiksi antara ulama salafi lalu dia menghujat Syekh bin Baz yang katanya apa namanya menyelisih ijma itu ketika Syekh bin Bas menafsirkan hadis ya mayat kalau ditangisi dia akan diadab karena si mayat itu diadab karena tangisan orang yang menangisinya Syekh bin Bas mengatakan kita imani seperti apa yang ada dalam hadis Lalu bawakan dia bawakan. Itu tidak seperti yang dipahami oleh sahabat. Aisyah berkata, maksudnya Rasulullah itu begini, begini, begini. Bahkan dia sudah melenyelisi ijma para ulama. Ya subhanallah, setelah kita curujuk ke kitab-kitab para ulama, ketahuan kalau dia itu mengklaim ijma'nya sembarangan. Tidak ada ijma'. Bahkan pendapat jumhur menyelisih dia. Aneh. Nah di sini ikhwat, berapa banyak di zaman sekarang orang mengklaim ijma. Dikit-dikit ijma, ijma. Ya, sementara setelah kita lihat ke buku-buku para ulama tidak ada ijma. Maka akal Islam azani Allah wa yakum. saya ya ingin memberikan motivasi kepada antum. Akhirnya artinya ya akhi kita menuntut ilmu ya Allah. Berusaha kita memahami agama ini secara mendalam. Memahami hadis Nabi, tentunya memahami hadis Nabi jangan otodidak akan tetapi talaki di, di majelis ustadz yang kuat keilmuannya. Ustadz Abdul Hakim punya beliau majelis Sahih Bukhari di Kerukut sana. Antum semangat mempelajari hadis Nabi. Ya, sehingga pada waktu itu antum mempunyai malakah kemampuan tentang hadis lebih banyak sehingga antum kuat hujahnya. Makanya kata para ulama, siapa yang menguasai dua ilmu, kawiyat hujjatuhu, akan kuat hujahnya. Ilmu hadis dan ilmu usul fikih. Siapa yang menguasai dua ini akan kuat hujahnya. Allahu alam, kita buka pertanyaan. Bagaimana apabila ada hadis doif namun maslahatnya besar apa bisa dipakai? Tak dulu, maslahatnya menurut siapa? Tidak setiap yang ente klaim itu maslahat bisa benar maslahatnya. Akhi, antum ma masih kan ayat tentang arak dan judi? Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang arak dan judi. Kata Allah apa? katakanlah padanya ada dosa dan ada manfaat-manfaat untuk lihat arak dan judi itu ada manfaat-manfaat mas disebut dengan manafi bisigoti muntahal jumu kata Syekh Abdurrahman Al-Sa'di eh, ini menunjukkan manfaatnya bukan cuma satu dua agak banyak tapi apa kata Allah dosanya lebih besar daripada manfaatnya jadi antum jangan melihat dari sisi manfaatnya aja. Tapi melihat daripada di sana ada kalau hadis doif itu jelas maslahatnya. Ya sayang sekali dia tidak memberikan contoh apa contohnya. Akhi azani Allah wa iyakum. Kalau misalnya itu masalah agama, apa maslahatnya kita mengikuti sesuatu yang tidak pernah disyariatkan oleh Rasulullah Alaihi Wasallam. Kalau misalnya ada orang berkata, tapi dengan mengamalkan hadis ini orang jadi khusyuk. Itu talbis iblis. Saya ingat sebuah kisah dialog Syekhul Islam Ibn Taimiyah dengan orang-orang sufiah batinnya di zamannya. Disebutkan oleh beliau di jilid sebelah dari Majmu' Fatawa. Antum bisa rujuk dialognya Syekhul Islam Taimiyah dengan sufiah batinnya di hadapan khalifah di zaman itu. Setelah Syekhul Islam Taimiyah mematahkan hujah-hujah mereka, habis hujahnya. Tidak ada hujah lagi. Apa kata mereka? Walakinna nutawwibun nas. Akan tetapi kamu harus tahu kami sudah berhasil membuat manusia bertaubat. Banyak orang bertaubat di tangan kami. Apa kata Syekhul Islam Taimiyah? haluhum qabla tatwibikum khairun ya keadaan mereka sebelum kalian jadikan taubat lebih baik daripada keadaan mereka setelah kalian jadikan taubat padahal dahulu kata mereka mereka tadi yang tadinya ya apa tukang rampok mencuri sekarang sudah taubat dengan kami apa kata Syekhul Islam keadaan mereka sebelum taubat lebih baik daripada keadaan mereka setelah kalian jadikan taubat. Karena dulu ketika mereka masih jadi pencuri, mereka mengakui itu pencuri itu salah, maksiat, sehingga kemungkinan untuk taubat kepada sunnah besar. Tapi setelah kalian jadikan taubat kalian halang-halangi mereka dari sunnah Rasul. Sekarang maslahatnya yang diklaim oleh siapa? Makanya ya sih, ya. Sebuah maslahat itu jangan kemudian kita nafikan adanya mudarat yang lebih besar. Saya pernah bincang-bincang dengan seseorang yang dia mengatakan kan berzikir berjamaah itu maslahatnya banyak menjadikan hati kita ini menangis dan yang lainnya. Tak nah, dulu pak. Salat dia mengatakan kan salat tahajud berjamaah bagus, maslahatnya bagus. Apa maslahatnya? Melatih orang sholat tahajud. Ya betul Pak, memang sekilas begitu. Sholat tahajud berjamaah pengen melatih orang sholat, tapi kenyataannya coba lihat. Orang keasikan sholat tahajud berjamaah, sholat sendiri nggak khusyuk, aduh enakan berjamaah ya katanya. Jadi akhirnya apa? Apa dia tidak paham? bahwasannya Rasul bersabda, siapa yang membuat contoh yang buruk dalam Islam, maka dia menanggung dosanya dan dosa orang yang mengamalkannya. Sampai kemudian, bukan berarti ya akhi azan ya Allah salat tahajud haram, tidak. Yang kita ingkari salah satu bentuknya membuat sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Rasulullah bahaya. Hadis dhaif. Demikian pula ya akhi karena itu hadis yang tidak boleh dijadikan hujah. Makanya ya kalau hadis doif itu misalnya maslahatnya besar, saya nggak tahu contohnya apa saya nggak tahu. Ya kalau masalah agama soalnya itu masalah milik Allah, agama milik Allah. Maka jangan sampai kemudian jatuh kepada kaidah juga. Ada kaidah yang dibikin oleh orang-orang. Bid'ah yang mempersatukan lebih baik daripada sunnah yang memecah belah. Itu loh, hati-hati dikasih dikasih kaidah seperti itu. Bid'ah yang mempersatukan lebih baik daripada sunnah yang memecah belah. Ini kaidah dari mana? Di mana ada yang namanya bid'ah mempersatukan? Ya. Yang kedua, orang tidak paham tentang hakikat daripada persatuan dan perpecahan yang hak Ustaz, sebagian orang berpendapat bahwa dakwah salaf lebih mengutamakan hadis daripada Al-Quran. Apa pendapat kita? Jelas pendapat yang salah. Kenapa? Karena kita mempelajari hadis untuk dalam rangka memahami Al-Quran. Tetap kita menghafalkan Quran, membenarkan tajwid kita. Coba lihat para ulama salaf terdahulu. Mereka ya dari kecil dididik untuk hafal Quran dulu. Imam Syafi'i umur 6 tahun hafal Quran. Imam Ahmad, Imam ya Bukhari dan yang lainnya masih kecil sudah hafal Quran. Tapi mereka pun menjadi para ulama hadis. Maka ini sebuah kesalahan, ya. Jelas kita yang menafsirkan Al-Qur'an itu dengan empat cara. Tafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an atau Al-Qur'an dengan hadis atau Al-Qur'an dengan pendapat para sahabat atau Al-Qur'an dengan pendapat para tabi'in Ustaz, tidakkah dengan membaca sebanyak mungkin hadis membuat fitnah? disebabkan tidak, tidak kita tidak tahu yang sahih atau yang doif? Iya kalau kita antum nggak paham. Kalau antum jelas tahu sahihnya, kita bacakan kepada mereka sebagai dalil-dalil dari pensyariatan manfaat besar. Maka dari itu antum jangan sekali-kali menyampaikan hadis yang antum tidak tahu itu hadis sahih atau bukan. Al-Imam ibnu Hibban ketika membawakan hadis man haddatsa anni haditsin yura annahu kadibun barang siapa yang menyampaikan hadis dariku dan ditampak dipandang bahwa itu dusta bahwa ahadul kadibin maka ia termasuk orang-orang yang berdusta kata ibnu Hibban faman syakka fi riwayatihi ahwa minas sahih amis minas saqim siapa yang ya ragu dalam meriwayatkan membawakan hadis tersebut apakah hadis ini sahih atau dhaif Bahwa dakhilun fi hadzal khabar maka dia masuk dalam hadis tadi orang yang masih ragu hadis ini sahih atau dhaif lalu disampaikan juga maka dia masuk termasuk dari khobar tadi siapa yang menyampaikan dari hadis dariku sesuatu yang masih diperkirakan itu adalah ya dusta maka ia termasuk orang-orang yang berdusta ya Oke kalau begitu jadinya bagaimana para ulama terdahulu ulama tahu tidak Al-Hafidh Ibnu Rajab dengan para ulama satu zamannya membaca Sahih Bukhari tiga malam tiga hari tiga malam eh, Sahih Muslim Ya sebagai dikisahkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar eh, Ibnu Ibnu Rajab sendiri. Dahulu itu para ulama hadis ya semangatnya luar biasa sampai membacakan Sahih Muslim itu tiga hari tiga malam. Ya, luar biasa. Bagaimana pendapat orang yang mengatakan tidak setiap ahli hadis itu fakih? Tidak setiap ahli hadis itu fakih. Bagaimana itu? Bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Ya, karena Al Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab beliau ialah Muwaqqi'in membawakan tabaqat manusia dalam ilmu tiga tabaqat. Tabaqat yang pertama para fukoha. Tabaqat yang kedua para huffazul ilm, para penghafal ilmu, tapi dia tidak fakih Hafal banyak tapi tidak fakih Tabaqat yang ketiga tidak fakih tidak hafal. Dan ini seburuk-buruknya tabaqat. Yang paling tinggi tabaqat apa? Fuqahaul muhaddithin. Para ahli hadis yang faqih. Ya, banyak seperti Imam Ahmad bin Hambal, Imam Syafi'i rahimahullah. Makanya, akhi, fikih tanpa hadis pincang. Hadis tanpa fikih pun pincang. Harus dijamak antara keduanya. Ya, makanya pernah terjadi dialog antara Imam Syafi'i dengan Muhammad bin Al-Hasan Asy'ibani murid daripada Abu Hanifah. Waktu itu ya mereka ingin berbangga siapa guru yang paling hebat. Imam Syafi'i kan gurunya Imam Malik. Imam Muhammad bin Hasan kan gurunya siapa? Abu Abu Hanifah. Apa kata Muhammad bin Al Hasan? Ya Syafi'i akhbirni ayyuhuma a'lam. Syekhu ya, atau syaikhu? Syekhi atau syaikhu? Hai Syafi'i, kabarkan kepada saya. Siapa yang lebih alim, yang lebih faqih, guru saya atau gurumu? Kata Imam Syafi'i, jawab dulu pertanyaan saya, baru saya jawab pertanyaan kamu. Apa itu? Siapa yang lebih hafal tentang hadis, guru saya atau gurumu? Yaitu maksudnya guru saya Imam Malik Malik atau Abu Hanifah? Kata Muhammad bin Hasan, Malik lebih hafal hadis. Baik. Siapa yang lebih hafal tentang asar para sahabat? Malik atau Abu Hanifah? Ya Malik. Siapa yang lebih hafal, ah, hafal tentang asar para tabi'in? Malik atau Abi Abu Hanifah? Ya Malik. Tinggal sisa satu. Kias sekarang kalau misalnya dikiaskan tidak tahu usulnya bisa nggak? Ya nggak bisa. Ya udah. Maksudnya Imam Malik lebih unggul dari Abu Hanifah. Kenapa? Karena Imam Malik punya usul. Karena punya usul beliau lebih unggul daripada orang yang mau mengkiaskan tapi tidak tahu usul. Lihat Imam Syafi'i memenangkan Imam Malik daripada Abu Hanifah. Kenapa? Karena Imam Malik hafalan ilmu hadisnya luar biasa. Sementara Abu Hanifah pengetahuan tentang hadisnya sedikit sekali. Ya, makanya Abu Abu Hanifah disebut dengan ahlur ra'i di zaman itu. Mengapa periwayatan berhenti sampai Imam Bukhari? Enggak, sampai setelahnya. Yaitu ya sampai abad ke-5 Hijriah. Semenjak itu kemudian tidak diperiksa lagi. Kenapa? Kalau diperiksa sanatnya terlalu panjang, mas. Yang kedua, bahwa buku-buku para ulama sudah dibukukan. Yang ketiga, kalau pemeriksaan sanat sampai hari ini, di zaman ini nggak ada seperti sikonya para ulama dulu. Iya, makanya di zaman sekarang tuh sanat sebatas melestarikan saja. Iya. Antum, bahwa sanat saya punya sanat loh. Antum siapa? Kalau di zaman kita sekarang ini matruk semua kali. Doaif semuanya. Bagaimana menyikapi perbedaan pendapat para ulama hadis tentang kafayang hadis? Nah, ini juga harus belajar ilmu mustalah. Syekh Albani mengatakan bahwa menggerak-gerakan itu sahih min, min ziyadati thiqah. Syekh Mukbil mengatakan termasuk syadz. Ah, bagaimana? Ah, di sini kita lihat bagaimana pendapat para ulama mustalah. Hakikat daripada mukhalafah itu apa? Menyelesaikan itu apa? Syekh Albani berkata bahwa menggerak-gerakan tidak bertentangan dengan isyarat. Karena setiap yang menggerak-gerakan pasti berisya, berisyarat sehingga tidak ada mukhalafah di situ. Dan itu yang rajih insyaallah. Ya. Ini kita harus melihat dari sisi-sisi sana. Bagaimana bantahan yang baik terhadap orang yang menolak hadis ahad tentang akidah? Oh, gampang. Ya, yeah. mudah. Anda katakan kepada dia, Pak, Anda mengatakan hadis hadis ahad dalam masalah akidah tidak boleh dijadikan hujah. Anda yakin tidak? Kalau dia katakan, ya itu keyakinan saya. Akidah Anda, akidah Anda. Baik, kalau begitu Tolong bawakan hadis yang mutawatir yang mengatakan hadis ahad tidak boleh jadikan hujah dalam masalah akidah. Nggak ada. Nggak ada. Ya, itu kan akidah dia kan? Akidah dia mengatakan hadis ahad tidak boleh jadikan hujah dalam masalah akidah. Sekarang itu akidah ente. Sekarang ente punya keyakinan kayak akidah itu harus ditetapkan dengan hadis mutawatir nggak boleh hadis ahad saya minta kepada NT satu aja dalil yang mengatakan bahwa hadis ahad tidak boleh jadikan hujah dalam masalah akidah sampai hari ini nggak dapat mereka nggak dapat bahkan kemudian ya yang penulis buku yang apakah berhujah dengan hadis ahad dalam masalah akidah dan azab kubur yang Syamsuddin Ramadan itu membawakan ya sebuah dalil dari Al-Qur'an tapi dikat dikat yaitu ayat ya malahum bihi min ilmin illa tiba'adhan wa ma qataluhu yaqina mereka tidak punya ilmu kecuali mengikuti zon dugaan dan mereka tidak membunuh Nabi Isa dalam keadaan yakin katanya padahal mereka ketika membunuh Nabi Isa itu dengan gola batu don don yang kuat doain Nabi Isa sebab wajahnya persis Nabi Isa tapi kemudian Allah ya mencari mencerca mereka karena mereka menggunakan don yang kuat sedangkan hadis ahad itu hanya menghasilkan don yang kuat ini menunjukkan katanya bahwasannya apa ya Nabi Isa Salatu wassalam apa hadis ahad itu tidak boleh dijadikan hujah dalam masalah kita jawab coba baca ayat Al-Quran itu dari awal jangan dipotong-potong sebab Allah berfirman sebelumnya persis dalam satu ayat itu juga wa innal ladhina ikhtalafu fihi lafi syakkim minhu ma lahum bihi min ilmin illa tiba'adhan wa ma qataluhu yaqina Sesungguhnya orang yang berselisih tentang Nabi Isa itu lafi syakkim minhu, betul-betul dalam keraguan. Mereka tidak punya ilmu kecuali mengikuti zon dugaan dan mereka tidak membunuh secara yakin. Berkata Imam Syaukani, ini menunjukkan bahwa zon dalam ayat itu bukan zon yang golib, bukan dugaan yang kuat, tapi keraguan. Kan kalau dibacakin ayat-ayat itu semuanya gugur mereka. Dalil lagi, bal dalil lagi, bagaikan hakikatnya orang buta lagi nyari tongkat ketemu ular matok sendiri ada dalil mereka mereka dalil ente tanya sama dia ya apa hukumnya baca doa Allahumma ini a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid karena mereka mengatakan bahwa hadis ahad itu boleh dijadikan hujah dalam hukum. Tapi tidak hujah dalam akidah. Sekarang kita tanya, Pak, hukumnya, ini hukum nih. Apa hukumnya baca ayat itu, apa hadis itu, apa doa tadi? Kalau dia jawab tidak sunnah, dia sudah bertentangan dengan kaidahnya sendiri. Hadis ahad, hujah dalam masalah hukum. Kalau dia berkata sunnah, kita tanya, apa maknanya adab kubur di situ? Bukankah Rasul bersabda, "Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari dari adab neraka jahanam dan aku berlindung dari neraka dari adab kubur." Sementara ente tidak yakin dengan adab kubur dengan klaim bahwa hadisnya ahad. Apa mungkin Rasulullah berdoa kepada Allah berlindung dari adab kubur sementara Rasulullah tidak yakin ada adab kubur? Ini namanya menuduh Rasulullah gila kali. Ya akhi orang gila itu berdoa kepada sesuatu padahal dia tidak yakin ada. Gila nggak? Saya berlindung dari kamu dari itu, tapi saya nggak yakin itu nggak ada. Buat apa berlindung kalau begitu? Musibah. Makanya ya akhi, ya kalau bukan karena kebodohan kejahilan mereka, penolakan mereka terhadap hadis saat itu bisa sampai jatuh kepada kufur. Tapi karena mereka ada syubhat, ya dan bodoh tentu itu tidak dikatakan demikian wallahu alam dikira cukup subhanallahi bihamdik syadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Demikian di Islam kajian kita untuk kesempatan siang hingga menjelang sore hari ini dari pembahasan tema kunci memahami hadis